الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan memperoleh ridhonya sebagaimana Allah menjanjikan dalam surat Al-Zumar ayat 7 wa in tashkuru yardahu lakum bila kalian bersyukur maka Allah akan meridainya bagi kalian. Insya Allah kita berharap dengan meningkatkan rasa syukur kepada Allah, kita memperoleh ridhonya. Di samping kita ingin juga memperoleh keberkahan bagi orang-orang yang bersyukur sebagaimana Allah telah memberkahi Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaan dan kekayaan dan kemuliaan hidup dan tentunya kita berharap juga agar kita terhindar dari segala musibah, bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada orang-orang yang tidak bersyukur di antaranya adalah korun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bersyukur karena lebih mementingkan kepintaran dan menganggap bahwa ilmunya lah yang membuat dia menjadi kaya, menjadi orang yang benar-benar memperoleh kemudahan dalam hidup ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dia menjawab qala innama utituhu ala ilmin indi sesungguhnya semua yang aku capai semua yang aku peroleh dari harta benda dan kekayaan ini semata-mata karena ilmuku karena aku memperoleh ilmu Nah, dia membanggakan kepintarannya, kemahirannya dalam berbisnis, kecakapannya dalam berdagang, dan lain-lain. Sehingga Allah menghukumnya dalam ayat berikutnya. Fakosat nabihi wa bidarihil Maka kami tenggelamkan dia dan seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepadanya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan menggugah semangat kita untuk terus menyempurnakan keislaman kita menuju Islam yang kafah, menuju kesempurnaan dalam berislam. Bukan hanya muslim yang standar, muslim yang hanya menunaikan rukun-rukun Islam atau kewajiban-kewajiban yang asasi saja. Namun juga menunaikan seluruh perintah-perintah Allah tidak pandang bulu apakah itu wajib, sunnah atau mubah dan lain-lain. Namun benar-benar kita bersemangat untuk menyempurnakan Islam hingga hal-hal yang terkecil karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi iman itu dalam 70-an, 79 cabang yang paling tinggi adalah La ilaha illallah dan yang paling rendah adalah imatatul adha alif tarif yaitu menyingkirkan duri atau yang mengganggu dari jalan. Nah, mudah-mudahan semangat menyempurnakan keislaman itu terus berkelora dalam diri kita sehingga sebelum kita kembali kepada Allah kita telah benar-benar memaksimalkan usaha untuk sampai pada tingkat kemusliman kita yang paling terbaik dan tertinggi insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada kali ini pada bab ke-9 yang membahas tentang prioritas dalam reformasi. Prioritas dalam reformasi yang diinginkan oleh Islam adalah yang paling utama adalah membentuk jiwa-jiwa dan pribadi-pribadi yang mukmin dan islami sebelum membangun fasilitas-fasilitas institusi-institusi lembaga-lembaga namun yang paling penting adalah membangun pribadi-pribadi dan jiwa-jiwa yang mukmin sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sejarah sirah beliau ketika berada di periode Mekah. Nah dalam Al-Quran sendiri, dalam surat An-Nur dan surat dan juga dalam surat Al-Ahzab dijelaskan bahwa keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun rijal, membangun orang-orang yang berjiwa keimanan yang sangat kuat, yang tidak lentur, tidak tergoda oleh godaan-godaan kesenangan duniawi dan perdagangan bisnis dan lain-lain. Umpamanya dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman memuliakan dan memuji orang-orang yang disebut rijal. Setelah membahas tentang cahayanya Allah nur samawati wal ardh dalam ayat berikutnya, dua ayat berikutnya Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Orang-orang yang dibentuk oleh cahaya Allah nur, cahaya keimanan, kalimat yang kuat, kalimat asari, kalimat yang tepat dan pokok adalah orang-orang gereja yang tidak dilalaikan oleh baik tijarah, jual beli dan bisnis jadi mereka tidak tergoda, tidak terlalaikan, tidak lupa dari kewajiban iman tidak benar-benar tunduk kepada hawa nafsu, tetapi mereka adalah orang-orang yang kokoh dan kuat dalam mempertahankan keyakinan imannya, walaupun mereka sendiri terlibat dalam jual beli dan bisnis. Tapi jual beli dan bisnis itu tidak mengalihkan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka terus menerus menanamkan rasa tanggung jawab kepada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun dan di hari itu ya yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar di mana pada hari itu terbelalak mata-mata dan hati terguncang begitu luar biasa. Jadi mereka luar biasa, walaupun aktif secara dinamis dan maksimal dalam jual beli dan bisnis, namun mereka tidak lalai dari berzikir, tidak lalai dari menunaikan sholat, mendirikan sholat, tidak lalai dari menunaikan zakat, dan terus-menerus mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat karena pada saat itu summa alunna yawma idzin 'anil na'im karena pada hari itu pada hari di mana terbelalak mata dan terguncang hati itu akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat semuanya Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Sungguh pada hari itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur. Maka mereka pantas mendapatkan balasan dari Allah. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka akan dibalas oleh Allah diberi reward, diberi pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ah, Ahsana ma'amil. Sebaik-baik balasan lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Wa yazidahum min fadli. Bahkan Allah melipat gandakan dari kemuliaan dan karunia-Nya. Min fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab dan Allah memberikan rezeki, pahala, balasan kepada setiap orang yang dikehendakinya tanpa disangka-sangka diduga-duga. Maka kalau kita baca ayat di surat Al-Baqarah bahwa Allah akan membalas 700 kali lipat itu dalam persangkaan kita. Masih dalam dugaan kita. Tapi orang-orang seperti ini yang disebut rijal dalam ayat di surat An-Nur ini balasannya tidak bisa dihitung-hitung, diduga-duga. Allah memberikannya Bigoy hisab, tanpa hitungan, tanpa dugaan, tanpa persangkaan. Maka luar biasa. Orang yang terlibat bisnis, orang yang terlibat dalam segala aktivitas ekonomi, orang-orang yang disibukkan dengan urusan-urusan duniawi mungkin dalam pandangan orang, namun mereka tidak lalai dari berzikir kepada Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan terus mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab di hari yang terbelalak mata dan terguncang hati itu. Mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan balasan yang tiada terkira. Selanjutnya dalam surat Al-Ahzab Disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 23 yang disebut pribadi-pribadi yang dibentuk sebelum institusi, sebelum lembaga, sebelum fasilitas-fasilitas yang bersifat materi adalah rijalun aminal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum minhum qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma adalah di antara sebagian mukmin itu ada rijal, ada pribadi-pribadi yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sadaqu ma'ahdullah alaihi. Mereka benar-benar jujur dan benar dalam sumpah dan janjinya kepada Allah. Sadaqu ma'ahdullah alaihi. Janji sahada, janji untuk benar-benar menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya menjadikannya sebagai hakim, menjadikannya sebagai tempat memohon rezeki, menjadikannya sebagai tempat berhukum, semuanya maka mereka disebut oleh Allah sodaqu ma'ahadullah alaihi di antara mereka ada yang menemui ajalnya dalam mempertahankan sumpah dan janjinya itu minhum mangkoto nahbar dengan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada juga yang masih menunggu, belum dipanggil, belum ditemui ajalnya. Masih menunggu, tapi mereka tidak merubah janjinya. Wa ma baddalu tabdila dan mereka tidak merubah janji-janji itu. Sumpah-sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nazar-nazarnya kepada Allah. Mereka tidak merubahnya. Nah, itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi-pribadi yang disebut oleh ahli sejarah orang-orang atau pribadi-pribadi itulah yang dididik dan dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang beliau menunaikan risalahnya. Karena bangunan-bangunan fisik baru dibangun dengan gemerlap dan uh, terlihat jelas itu pada zaman Utsman bin Affan atau sebelumnya di zaman Umar bin Khattab sudah dimulai dengan membuat pos-pos penting dalam pemerintahan kekhalifahan. Namun di dalam pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kantor pun tidak disebutkan, bahkan kantor pengadilan pun tidak ada, tapi di masjid orang-orang yang dibentuk oleh Rasulullah, pribadi-pribadi yang dibentuk, yang dibina oleh Rasulullah, yang disebut dengan Rijal itu. Jadi prioritas dalam reformasi, kalau kita berkaca dan bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun pribadi-pribadi, membina, mendidik, mentarbiah individu-individu menjadi mukmin yang benar-benar kuat imannya, akidahnya, bersih dari segala sirik, nifak, kufur, kemunafikan, pasif, zalim, dan dosa-dosa yang kecil lainnya. Yang bersih, yang lurus, yang memiliki ibadah juga ibadah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia benar-benar ikhlas dan tidak menambah-nambah sesuatu yang sebetulnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah dan juga tidak menguranginya. Benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan dan mengajarkan dengan sempurna. Orang yang juga berakhlak mulia, orang yang tidak dilalaikan, orang yang berpikiran Islami, orang yang mampu membentuk dirinya menjadi orang-orang yang mampu menafkahi, menafkahi dirinya dan menafkahi keluarga dan orang-orang yang ada dalam amanah. Orang yang juga bermanfaat untuk orang lain. Orang yang memiliki kontribusi dalam membangun Islam dan dakwah. Orang-orang yang memiliki kualifikasi umat yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka di sini Allah menegaskan ummahnya yang harus khair ummah. Pribadi-pribadinya atau anggota-anggota dari ummah itulah yang kemudian membentuk ummah khair ummah Umat yang terbaik itulah yang harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengedepankan pendidikan dan baca segala sarana-sarana dalam belajar, pembelajaran itu sangat dimuliakan oleh Islam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. <clears throat> Bahkan ayat yang pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra dan itu sudah masuk dan sudah kita pahami, kita sadari bersama-sama bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk yang lainnya. Tapi ikrah, baca, baca alam semesta ini dan baca juga Al-Quran. Subhanallah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala pendidikan yang dikedepankan. Bahkan pendidikan ini harus dikedepankan dari jihad yang merupakan salah satu sarana untuk menegakkan Islam sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Mekah itu berkali-kali sahabat yang lemah itu memohon kepada Rasulullah kapan kewajiban jihad itu ditetapkan atas kita agar kita mampu melawan secara fisik. Karena pada saat itu sudah bergabung Umar yang terkenal dengan keberaniannya dan kekuatannya. Hamzah juga masuk Islam pada tahun kelima dari kenabian. Orang-orang pada saat itu sudah berani bertawak dengan terang-terangan dan sudah memiliki kekuatan dengan dua figur yang sangat pemberani dan pahlawan Islam. Sehingga orang-orang pada saat itu yang ada di Darul Arqam bin Arqam memohon kepada Rasulullah agar kewajiban jihad itu turun. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atas tastajiru, jangan kalian tergesa-gesa." Karena bisa jadi Kalian belum siap untuk kewajiban jihad itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk uh, kita berandai-andai dan bermimpi untuk ketemu kepada uh, ketemu musuh dan syahid. Sebab bisa jadi ketika kita benar-benar terjun di medan perang melawan musuh-musuh Allah, justru yang terjadi adalah mati konyol Cuma pada tiga kasus di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang tersebut bukan sahih, namun yang pertama itu adalah dia meninggal karena dia fanatisme golongan. Dia ingin di, dikatakan oleh kaumnya dia sebagai pembela kaum nasionalis. Kemudian yang kedua ingin dikatakan sebagai orang yang paling berani. Kemudian yang ketiga yang disangka oleh sahabat mereka mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di surga, kata Rasulullah tidak. Mereka di neraka yang ketiga itu adalah orang yang berperang tapi nafsunya belum terdidik untuk meraih ridho Allah dan surganya, tapi ingin memperoleh harta rampasan dan kekayaan dan keuntungan-keuntungan duniawi. Semua mereka di neraka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seluruh sahabat saat itu beranggapan bahwa mereka ini adalah penghuni surga yang tertinggi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi pendidikan iman, pendidikan bagaimana kita menjadi muslim yang kafah harus dikedepankan dari kewajiban-kewajiban jihad. Karena jihad itu sendiri adalah untuk menegakkan Islam dan ketika tegaknya Islam tanpa ada ilmu, tanpa ada orang-orang yang siap untuk menjalankan Islam ini secara kapak, secara menyeluruh, maka jihad itu kurang bermakna dan bahkan bisa jadi dikalahkan kembali. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah termasuk di antara saudara-saudara kita di Taliban, di Afghanistan yang sebelumnya benar-benar belum menyatu dalam paksi yang benar-benar tauhidul umat sehingga antara mereka sendiri berperang dan belum siap walaupun musuh sudah kalah walaupun Soviet sudah angkat kaki dan inilah yang harus menjadi pemikiran kita agar pendidikan membentuk orang-orang dan pribadi-pribadi harus dikedepankan sebelum institusi dan lembaga Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekali. Kemudian dalam bahasan ini juga uh, Imam Yusuf Al-Qardawi menjelaskan tentang pentingnya menangkal perang pemikiran yang terjadi ada yang benar-benar radikal, ada yang aliran-aliran mitos, ada aliran-aliran skriptualisme, orang-orang yang hanya sakit buta, kalau gurunya mengatakan begini, dia akan ikut tanpa ada resep, tanpa ada pemikiran, tanpa ada diskusi, tanpa ada bantahan. Fakir buta itu sangat dicelah dan dihina dalam Islam, walaupun itu benar. Kalau benar masih untung, Alhamdulillah. Tapi yang dipuji oleh Islam adalah al-istibah, mengikuti Mengikuti itu dasarnya adalah mengetahui dan memahami masalah itu dan tahu dasarnya apa. Itulah orang yang dipuji oleh Islam. Kalau takut apa yang diajarkan kemudian diikuti secara membabi buta, walaupun itu benar tetap dicela oleh Islam dan dihina. Sebab orang yang demikian tidak menggunakan akal pikirannya karena Islam membebani syariat menjatakan taklif itu berlaku pada diri seseorang kalau orang itu sudah balik. Kemudian yang kedua itu akalnya berfungsi. Kalau akalnya tidak berfungsi, dia setengah gila atau gila benaran. Syariat tidak berlaku baginya. Tidak, bukan mukallaf. Ya. Orang gila, orang setengah gila. Orang yang sempurna akalnya baru dikatakan mukallaf dalam Islam. Nah, inilah makanya beliau menawarkan di sini bagaimana menjadi ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah Allah menjadikan kalian umat yang pertengahan moderat yang tidak terlalu red, eh, uh, skriptualisme juga tidak terlalu radikal karena Islam adalah agama yang benar-benar menawarkan dialog dan diskusi. Tidak ada pemaksaan. La ikraha Inilah yang beliau kedepankan jadi memprioritaskan ummatan wafatan, pribadi-pribadi yang moderat, yang pertengahan, yang seimbang, yang adil, yang benar-benar menempatkan masalah itu pada proporsi yang tepat dan seimbang, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu kurang. Nah inilah yang kemudian beliau kedepankan dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang wasofan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi-saksi atas kebenaran Islam atas manusia dan rasul-rasul akan menjadi saksi pun syuhada adat nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan kita menjadi saksi-saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kebenaran dan keseimbangan yang kita kedepankan dalam berislam. Wallahu alam, inilah bahasan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hal-hal yang dapat kita diskusikan bersama. Masukan dan lainnya, saya persilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saya Pak, saya ingin, pertanyakan bahwa kalau kita melihat kondisi orang-orang Islam, saya tidak katakan negara Islam dalam hal ini, artinya bahwa kita melihat orang-orang Islam dibandingkan dengan orang-orang non-Islam sangat jauh terkebelakang saya mengartikan seperti ini Pak. Bahwa orang-orang non-Islam justru melakukan sifat-sifat yang hampir sama dengan orang Islam. Sementara orang Islam sendiri justru meninggalkan sifat-sifat yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang ajaran Islam. Pertanyaan saya Pak, kira-kira mengapa hal ini terjadi? Terima kasih Pak. <clears throat> ya, <clears throat> Alhamdulillah. Kalau pertanyaan mengapa, itu kalau kita mau <clears throat> kumpulkan Bapak dan kita pilah-pilah gitu. Sangat banyak penyebabnya. Ya, kalau sebut saja umpamanya karena ya kita berhasil ya, dijajah secara fisik ataupun secara pemikiran oleh orang-orang di luar kita. Di Indonesia saja umumnya 350 tahun dalam sejarah kita dijajah secara fisik. Kemudian kita berhasil diadu domba dengan sifat-sifat iri dan dengki terhadap saudara-saudara kita sendiri. Orang-orang yang berbeda golongan dengan kita. Diadu domba. Perang pemikiran juga. Secara pemikiran kita dijajah. Sengaja terus dibuat uh, sibuk dengan masalah-masalah yang sebetulnya itu sudah menjadi masalah yang ijma menurut ulama mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik ayat-ayat yang sebetulnya tidak manfaatnya kurang banyak atau ada manfaatnya tapi kurang sekali. Ayat-ayat tentang gender dan lain sebagainya, padahal Islam sangat memuliakan wanita. Ayat-ayat tentang eh, hukum dan lain sebagainya, padahal hukum dalam Islam sangat adil. Jadi kita berhasil menggunakan orang-orang kita dan ini juga disebutkan di sini. Jadi Bahkan namanya lebih islami daripada nama kita. Orang-orang itu dididik kemudian mengacau balau diri kita, eh, eh, urusan-urusan uh, uh, rumah tangga kita sendiri. Mengotak atik apakah uh, boleh wanita itu jadi hakim atau tidak. Emansipasi wanita, pokoknya semua bahkan ada hermeneutika dan lain sebagainya memahami Al-Quran dengan hermeneutik padahal kita punya tradisi keislaman dan tafsir yang sangat kaya luar biasa. Kalau kita kumpulkan tafsir itu, Pak, mungkin satu masjid ini ada. Nah, kenapa kita kok kemudian tunduk dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin ya ada baiknya dari sisi, tapi tidak bisa diterapkan seluruhnya pada Al-Quran. Hermeneutik itu hanya bagian kecil daripada penafsiran. Tapi kenapa didengung-dengungkan bahwa orang yang hermeneutika yang menguasai inilah orang yang benar, orang yang sangat apa namanya komplit dan komprehensif dalam memahami Al-Quran. Jadi kita berhasil dibuat demikian. Itu diantaranya. Jumud itu termasuk diantaranya yang menjadi penyebab yang sangat luar biasa dan keawaman umat. Jumud dan keawaman kejahilian. Tidak peduli dengan, bahkan mungkin sahadat pun kadang-kadang belajar itu, oh, maaf, ketika mau nikah, waktu sahadat. Sahadatnya juga baru acadu-acadu. Mau nikah, baru belajar jumut dan kejahilan keawaman yang luar biasa pada umat kita. Jadi kalau kita inventarisasi masalahnya sangat banyak. Mungkin itu yang yang besar-besar. Gitu. Nah intinya Bapak, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. nah, kita dalam masalah yang begitu banyak sekarang ini perlu memprioritaskan yang paling penting dari yang penting, yang terpenting dari yang penting itu apa? Sehingga kita memulai sebagaimana Rasulullah juga memulainya jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal suatu kaum untuk mengajarkan di kaum ini baru masuk Islam kemudian Mu'ad ini diutus sebagai utusan Rasulullah untuk membina mereka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain apa yang dikatakan waliyakun yakun awwala ma ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang paling awal yang harus engkau lakukan mereformasi mereka membentuk mereka itu adalah pertama-tama ajaklah dan semarakkanlah ajakan kepada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena itu yang menjadi uh, revolusi yang sangat besar pada diri seseorang dari menyembah makhluk-makhluk menjadi menyembah hanya Allah semata-mata menyembah dirinya menjadi menyembah Allah semata-mata, mereformasi dirinya. syahadat Tuhan la ilaha illallah itu jadi meyakinkan bahwa benar-benar dia itu adalah dimuliakan oleh Allah dengan menyembahnya. Sementara ini kan kita masih tidak bangga kalau kita muslim, bahkan takut-takut. Mau ucapkan salam aja mau katakan ishadu di anni muslim itu susah banget. pastikanlah bahwa aku ini seorang muslim. Pakai baju takwa aja malu. Pakai kopiah ya, peci masih ada yang malu, minder dan lain sebagainya. Padahal itulah kemuliaan kita ketika kita menyembah Allah yang maha sempurna segala-galanya, kita menjadi abdinya disitulah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa kita minder? hanya karena tidak pakai jas, tidak pakai mobil BMW dan lain sebagainya. Ukuran-ukuran yang palsu, ukuran-ukuran duniawi yang panah ini menjadi ukuran-ukuran kemuliaan orang itu menjadi masalah juga. Jadi sehingga kita tidak bangun-bangun dari tidur kita yang panjang, dari keterbelakangan kita. Makanya ada ada buku Bapak ya. Kenapa kaum muslimin mundur dan terbelakang dan selain muslim maju. muslimu buat takut wa taqaddama ghairuhum. Itu dari bahasa Arab. Bahasanya sangat panjang, Bapak bisa Bapak baca bukunya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu inventarisasi masalah sangat banyak di situ. Dan mudah-mudahan jawaban ini cukup Bapak karena waktu yang sempit itu yang membuat kita tidak bisa membahas satu persatu, kita bedah masalahnya satu-satu tapi yang jelas banyak. Wallahu alam. Ya. Saya mohon maaf karena waktu yang terbatas. Marilah kita akhiri dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. work on gratitude.